Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwani fil azani Allahikum, kita lanjutkan. Allah kemudian berfirman, Yauma idin tuhaddithu akhbaraha. Maka pada hari tersebut, bumi akan menceritakan tentang beritanya. Ini ayat yang mengerikan. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya bumi pada hari tersebut pada hari kiamat akan menjadi saksi tentang seluruh kebaikan dan seluruh keburukan yang pernah dilakukan di atasnya. Dia akan mengatakan hadza zana fauqi. Ini fulan dia telah berzina di atasku. Dia mengatakan si fulan telah korupsi di atasku. Si fulan telah mencuri di atasku. Si fulan telah durhaka kepada orang tuanya di atasku bumi menjadi saksi atas segala keburukan dan segala kebaikan. Demikian pula bumi menjadi saksi, membela orang-orang yang soleh. Ya Allah si fulan telah solat di atasku. Ya Allah si fulan telah bersedekah di atasku. Bumi akan menjadi saksi. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Tidak perlu ada pemberitahuan bumi, tidak perlu ada pemberitahuan malaikat, tidak perlu pemberitahuan yang lainnya. Tetapi Allah ingin menegakkan hujah. Oleh karenanya Allah menegakkan hujah dengan Hujah yang kuat yang tidak bisa dielakkan lagi oleh seorang manusia. Tatkala yaumul hisab. Tatkala hari persidangan. Dan yang akan menjadi bukti sangat banyak. Di antaranya malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang mulia yang mereka mencatat seluruh apa yang kita perbuat. Ya'lamuna ma taf'alun dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Seluruh perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ucapan pun yang dia ucapkan kecuali dicatat oleh malaikat. Dan sering saya sampaikan bahwasanya buku catatan amal kita akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat. Yang menulis siapa malaikat, tetapi kontennya isinya yang isi siapa kita sendiri. Yang menentukan isi dari catatan amal kita, malaikat tugasnya cuma mencatat. Kalau kita berbuat kebaikan dicatat malaikat kebaikan. Kalau kita berbuat keburukan, maka malaikat akan mencatat keburukan. Kita ini penulis buku kita sendiri. Pada hakikatnya kita ini penulis buku kita sendiri. Malaikat tugasnya hanya mencatat yang isi konten dari catatan tersebut adalah kita sendiri. Yang pertama menjadi saksi para malaikat. Kemudian menjadi saksi adalah tangan dan kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala kami akan kunci mulut-mulut mereka untuk menghadirkan bukti, Allah jadikan tangan-tangan berbicara. Allah jadikan kaki-kaki menjadi saksi. Oleh karenanya di mana kita mau bermaksiat, bagaimana kita mau menghindar dari kemaksiatan, supaya tidak ada yang tahu sementara tangan kita, kaki kita menjadi saksi atas perbuatan kita. Bukan cuma hanya tangan-tangan dan kaki-kaki, bahkan kulit-kulit pun menjadi saksi. Oleh karenanya orang-orang kafir mereka protes kepada kulit-kulit mereka. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa Mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka, "Kenapa kulit-kulit kalian menjadi saksi untuk menunjukkan, membuktikan keburukan kami?" Kulit-kulit berkata, "Antaqana Allahu alladhi antaqa syai." Allah menjadikan kami bisa berbicara dan dia telah menjadikan apa saja bisa berbicara. Dan ini keyakinan terhadap hari kiamat. Allah Maha Maha kuasa atas segala sesuatu. Kulit-kulit yang diem, yang tidak ada lisannya, tidak ada pita suaranya bisa berbicara pada hari kiamat kelak. Demikian juga kaki dan tangan-tangan, semuanya berbicara. Di antara yang menjadi saksi adalah buku catatan amal. Malaikat menjadi saksi catatan amal terbuka. Ikra kitabak, kata Allah, bacalah bukumu, buku catatan amalmu. Yalqahu mansyura. Kitab kitab tersebut terbuka di hadapan dia. Kata Allah, ikra kitabak." Baca. Ini di antara bukti. Di antara bukti yang akan menjadi saksi pada hari kiamat adalah bumi. Bumi yang kita pijak. Ini akan menjadi saksi. Oleh karenanya sebagian ulama tatkala mereka menyebutkan kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala salat Id beliau pergi dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Sebagian ulama menyatakan ada hikmahnya dan kita disunahkan demikian. Kalau kita pergi sholat id, kita pergi di jalan yang satu. Dan kalau kita pulang, kita lewat jalan yang lain. Agar kalau kita ketemu dengan orang-orang miskin, bisa kita santuni. Karena orang miskin di jalan ini lain dengan orang miskin di jalan pulang kita. Ada yang mengatakan di antara para ulama, agar Rasulullah SAW memperbanyak bukti dari bumi ini. Kita berjalan dengan satu jalan dan kita pulang dengan jalan yang lain, sehingga akan banyak tanah dari bumi ini akan menjadi saksi atas kebaikan kita. Demikian juga sebagian ulama mengatakan, disunahkan meskipun ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan disunahkan kalau kita setelah sholat fardu, kalau kita ingin sholat sunnah kita beranjak berpindah bergeser sedikit, entah ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Kata mereka supaya bumi semakin banyak menjadi saksi. Dan bumi benar-benar akan menjadi saksi. Demikianlah perkataan ahli tafsir tatkala mereka menafsirkan ayat ini. Yauma idin tuhadditsu roha. Pada hari tersebut bumi akan mengabarkan beritanya saksi terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena yakinlah, betapapun kita sembunyi tatkala kita melakukan kebaikan, meskipun tidak ada yang tahu. Ingatlah, bumi akan menjadi saksi atas kebaikan kita. Maka tidak perlu kita memamer-mamerkan apa yang telah kita lakukan, amalan soleh yang kita lakukan. Bumi akan menjadi saksi. Malaikat menjadi saksi, Setan kaki akan menjadi saksi, kaki, tangan kita, kulit kita akan menjadi saksi. Kalaupun tidak ada saksi semuanya, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Demikian pula sebaliknya, tatkala kita ingin melakukan kemaksiatan, pikir-pikirlah dahulu. Jangan kita ingin melakukan kemaksiatan, kita masuk dalam rumah, kita kunci pintu, kita tutup tirai, kemudian kita mengatakan tidak ada yang lihat. Ini tidak benar. Terlalu banyak menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Pertama, tidakkah kita malu dengan para malaikat kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang mencatat apa yang kita lakukan. Kemudian tidakkah kita malu nanti bumi menjadi saksi apa yang kita lakukan? Bumi akan berkata, "Ya Allah, si fulan telah bermaksiat di atasku." Akan menjadi saksi bumi tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Alam ya'lam bi anna Allah yara?" Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia lakukan? Oleh karenanya bumi pada hari kiamat kelak akan menyampaikan beritanya tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia di atas bumi tersebut, baik perbuatan kebaikan maupun perbuatan keburukan. Kemudian Allah berfirman, "Bi anna rabbaka auhalaha." Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Jadi bumi berbicara atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat." Wa adinat li rabbiha artinya istama'at li rabbiha, yaitu bumi mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia taat. Wa huqqat dan pantas bagi bumi untuk taat kepada penciptanya, kepada Allah. Maka pada hari tersebut Allah perintahkan bumi untuk menjadi saksi atas segala perbuatan yang pernah terjadi di atas bumi tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari tersebut manusia akan keluar dari kuburan mereka dalam keadaan bermacam-macam kondisinya. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi disengaja dibangkitkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk melihat hasil perbuatan mereka. Dan ini kita tahu manusia tatkala di bumi amalannya berbeda-beda dan Allah Maha Adil tatkala di bumi amalan mereka berbeda-beda, tatkala dibangkitkan pun juga berbeda-beda. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz wal untha inna sa'yakum lasyatta." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sa'yakum lasyatta." Sungguhnya amalan kalian di atas muka bumi ini bervariasi, bermacam-macam. Ada yang berbuat kebaikan, ada yang berbuat keburukan. Yang berbuat kebaikan berbagai macam model kebaikannya. Yang berbuat keburukan juga pun dengan berbagai macam model keburukannya. Mereka itu akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan amalan mereka tatkala di dunia. Akan dibangkitkan berdasarkan amalan mereka di dunia. Makanya Allah mengatakan, Yauma idhi yasturun nasu ashtata. Pada hari tersebut, manusia akan dibangkitkan ashtata, bermacam-macam modelnya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.